Rahimahullahu ta'ala. Terhadap. Di mana beliau membantah terhadap Al-Munkirun. Kaum yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah mereka mati. Maka beliau membantah pendapat mereka tersebut dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi asyara' bahwa kitab-kitab samawiyah tidak satupun yang mengingkari adanya yaumul ba'ats Dan yang kedua adalah dari al-his. Bahwa yang demikian dibangkitkannya seseorang setelah mati pun terkadang masih dirasakan. Dan diperlihatkan sebagiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sebutkan beberapa amthilah ala dhalik yang seluruhnya terdapat di dalam suratul Baqarah. Permisalan yang pertama ketika Banu Israel meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun dimatikan oleh Allah. Kemudian mereka dibangkitkan kembali. Wasalna ilahuna Ya ثم قال العلامة رحمه الله المثال الثاني Permisalan yang kedua fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israel tentang kisah orang yang terbunuh yang menyebabkan terjadinya pertengkaran di kalangan Banu Israel. Saling tuding menuding siapa pelaku pembunuhan. Siapa yang telah membunuh si mayit. Fa'amarahumullahu ta'ala ayyadbahu baqaratan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Fayadribuhu biba'dhiha. Lalu setelah disembeli maka dipukulkan kepada si mayit terhadap sebagian dari tubuh sapi tersebut liyukhbirahum biman qatalah agar kemudian orang yang terbunuh ini mengabarkan kepada mereka siapa pelaku pembunuhan itu. Nah, ini tentunya kejadian masa lalu yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam kitabnya. Dan adapun sekarang tentunya Allah Azza wa Jal telah menetapkan syariatnya menetapkan undang-undang agar kemudian kita berjalan di atasnya menempuh cara-caranya di dalam persaksian syahadat di dalam penelitian khobar-khobar Naam. Adapun dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan dihidupkannya orang yang telah mati. Wa fi yaqulullahu ta'ala maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 72 hingga 73 Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha maka di saat kalian membunuh seorang, membunuh satu jiwa, lalu kalian saling tolak menolak, saling tuding menuding. Siapa pelaku pembunuh? Orang tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan mengeluarkan apa yang selama ini kalian sembunyikan kebiasaan Banu Israel kitmanul haq menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui maka setelah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disembelihkannya Al-Baqarah Fakulna dribuhu biba'diha. Maka kami pun mengatakan pukulkanlah kepada si mayit itu sebahagian dari daging sapi betina tersebut. Kadzalika yuhyillahu mauta Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang mati hidup kembali dan mengabarkan pelaku pembunuh tersebut. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan memperlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang yang berfikir. Ini kejadian yang kedua yang juga terjadi di zaman Banu Israel. Al-mithalus thalith. Permisalan yang ketiga. Fi kisatil qawmin ladhina kharaju min diyarihim. Tentang kisah kaum yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka firaran minal maut. Karena lari dari kematian. Ingin menghindarkan diri dari kematian. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka hendak lari dari wabah penyakit taun yang pada waktu itu menyebar di negara mereka. Dan juga waktu itu terjadi di zaman Banu Israel. Naam. Maka mereka hendak berlari keluar dari rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Fa'amatahumullahu ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mematikan mereka. Thumma ahyahum lalu kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala dalam hal ini, tentang cerita ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam suratul Baqarah pula ayat 243 Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka? Wahum ulufun. Dan mereka beribu-ribu banyaknya. Ada yang mengatakan empat ribu, ada yang mengatakan tujuh ribu. Ya tentunya semua ini membutuhkan sanat yang sahih. Adapun di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ulufun Ribuan mereka. Naam. Hadar al-maut yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Semata-mata karena menjaga diri dari kematian. Menghindarkan diri dari kematian. Faqala lahumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan pada mereka. Mutu, matilah kalian seluruhnya. Ingin menghindari kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematikan mereka seluruhnya. Mati. Ribuan orang itu. Ya. Thumma ahyahum. Kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali mereka. Ya para ahlu tafsir itu menjelaskan bahwa setelah mereka mati datanglah seorang nabi min anbiya'illah yang berdoa kepada Allah meminta agar mereka kembali dihidupkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan mereka. Ya. Inna Allah ladhu fadlin ala nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki keutamaan terhadap manusia. Akan tetapi mayoritas dari kalangan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mithalur rabi' Permisalan yang keempat Fi kissatil ladzi marra ala qaryatin mayyitah. Tentang kisah orang yang lewat di satu kampung yang telah mati. Ya. Bekas kampung begitu. Tapi kampung itu sudah hancur. Bangunan-bangunannya sudah hancur berantakan. Fastab'ada ayyuhyiha Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala eh, maka dia menganggap terlalu jauh begitu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kampung ini. Ya. Fa'amatahu Allah taala mi'ata sanah thumma ahyahu maka Allah Subhanahu wa taala mematikan dia selama seratus tahun. Lalu kemudian Allah hidupkan kembali dia. Terjadi perselisihan pula di kalangan al-mufassirin. Siapa orang yang melewati kampung mati ini? Yang masyhur dari pendapat Ibnu Abbas diriwatkan dari Qatada Hasan al-Basri dan yang lainnya mereka mengatakan bahwa yang masyhur yang lewat ini adalah Uzair. Ya. Yang dibangga-banggakan oleh Yahud sampai menyatakan Uzair itu ibnullah. Ada pula yang mengatakan itu khadir. Hmm. Ada pula yang mengatakan tidak, namanya Irmia. Ada pula yang mengatakan lain, ya. Nama-nama ajam. Al-muhim tentunya juga butuh isbatus sanat. Yang jelas ini pernah terjadi karena di dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala maka tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Au kalladhi marra ala qaryah atau seperti orang yang melewati satu kampung Wahia khawiyatun. Dalam keadaan kampung ini khawiyah. Kosong. Tidak satu orang pun di dalamnya. Tidak ada satu pun penghuninya. Ya. Ditambah lagi khawiyatun. Sebab ada kadang tempat kosong tapi siap dihuni. Iya kan? Ternyata khawiyatun ala urushiha urusan itu sudah berjatuhan. Atap-atapnya, dinding-dindingnya roboh, berantakan, hancur, lebur. Nah, kampung ini. Ya, yakni bekas kampung. Yang ketika orang ini lewat sudah tidak ada lagi penghuninya. Demikian pula isi kampung tersebut hancur berantakan Naam. Qala maka ketika dia lewat dia pun mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kampung ini? Apakah memungkinkan Allah kembali menghidupkan kampung ini setelah kampung ini mati? Ya, ini dia menganggap jauh. Tak mungkin gitu mustahil kampung ini akan menjadi menjadi hidup kembali seperti dulu tidak ya, dianggap sesuatu yang mustabat sesuatu yang sangat jauh dari kemungkinan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada orang ini maka ketika dia punya pikiran seperti itu fa'amatahullah maka Allah Subhanahu wa taala pun mematikan dia mi'ata amin dia mati selama seratus tahun ya matinya selama seratus tahun Al-Mufassirun menyebutkan bahwa selama dia mati 100 tahun itu mulai satu persatu dari kalangan Bani Israel mulai kembali ke tempat itu. Sehingga setelah 70 tahun berikutnya di saat kematian dia itu sudah mulai rame kembali. Ya. Nah, nah ketika dia telah sampai apa ketika sampai 100 tahun sempurna kematian dia, maka kampung itu ya tentunya melakukan pembangunan selama 30 tahun. Pembangunan 30 tahun ya lumayan, cukup pesat, berkembang, beranak cucu di tempat tersebut. Nah, lalu kemudian dia bangun ya dibangkitkan kembali summa ba'athah. lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kembali qala lalu kemudian dikatakan kepadanya yakni Allah mengutus malaikat untuk mengatakan kepadanya kam labista kamu berapa lama tinggal di sini seakan-akan dia merasa dirinya tidur begitu kamu berapa lama tinggal di sini? Qala labistu yauman au ba'dha yaum. Maka dia menjawab sambil melihat matahari, matahari yang dia menyangka matahari itu matahari yang kemarin juga. Warnanya sama, sinarnya sama, iya kan? Maka dia ketika melihat, oh, labis tu yauman au ba'da yaum. Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Subhanallah. Ya sehari atau setengah hari karena dia lihat matahari ya segitu yang kemarin nah ya qala bal labithta mi'ata amin engkau telah tinggal di sini selama seratus tahun selama seratus tahun Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka perhatikanlah kepada makanan kamu dan minumanmu yang tidak berubah. Ya ini makanan dia, minuman dia, perbekalan dia tidak rusak sama sekali. Ya, minuman dia tidak tidak rusak, tetap seperti itu juga. Apa yang dia taruh jernih seperti ini, seperti itu juga. Roti yang dia miliki, ya. Biasanya roti berapa tahan ya ini bertahannya. Nah, ternyata dia melihat seperti itu juga, tidak berubah. Nah, lam yatasanna. Wanzur ila himarika Perhatikan kepada keledai milikmu. Walinaja'alaka ayatan linnas. Dan kami menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia, tanda kekuasaan Allah. Wandur ilal idham. Perhatikan pada tulang-tulangmu. Kaifanun shizuha bagaimana kami menghidupkannya. Thumma naksuha lahma. Kemudian kami kembali menutupinya dengan daging. Ya. al Mufasirun mereka menjelaskan bahwa orang ini yang pertama yang dihidupkan, yang disadarkan dia adalah matanya. Sehingga matanya ini memperhatikan semuanya. Memperhatikan tul tulangnya yang kembali. Ya. Pada awalnya dia mati kemudian lama kelam dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Himarnya dia perhatikan itu proses matinya kemudian hidup kembali. Makanannya yang sama sekali tidak terjadi perubahan dia saksikan semua itu. Ya, maka ketika dia menyaksikan falam tabayyana lahu maka setelah yakin bagi dia Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku pun mengetahui bahwa Allah atas segala sesuatu qadirun. Maha kuasa. Masya Allah. Al-mithalul khamis. Permisalan yang kelima. Fi kisati Ibrahim al-Khalil tentang kisahnya Ibrahim Al-Khalil. Hina sa'ala Allah Ta'ala ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuriyahu untuk memperlihatkannya kaifa yuhyil mauta Bagaimana cara dia menghidupkan orang mati? Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang telah mati? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena Ibrahim ragu terhadap kudratullah. Bukan karena itu, akan tetapi min ajli itmi'nanil qalb. Agar semakin menenangkan hati. Nah, semakin memantapkan hati فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih memotong-motong empat ekor burung lalu memisah-misahkannya menjadi terbagi-bagi dan dibawa ke gunung-gunung yang ada di sekitarnya Thumma yunadihinna kemudian Ibrahim memanggil mereka semua fatal ta'imul ajza'u ba'duha ila ba'din maka saling menyatulah bagian-bagian tubuh-tubuh dari burung-burung itu ya sebagiannya ke sebagian yang lain wayatina ila Ibrahim sa'ya dan kemudian burung-burung ini pun kembali datang kepada Ibrahim wa fi dzalika yaqulu Allah taala Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Maka di saat Ibrahim berkata, Rabku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kala Allah mengatakan awalam tu'min. Apakah engkau belum beriman? Kala balah. Walakin toma'inna qalbi. Aku telah mengimani. Tapi dalam langkah untuk memantapkan hatiku ya Allah. Qala fakhud arba'atan minat toil. Maka ambillah empat ekor dari burung. Fasurhunna ilaika maka potong-potonglah. Ya. Kamu potong-potong burung itu. Thumma ja'al ala kulli jabalin min hunna juz'a. Kemudian kamu jadikan pada setiap pohon apa setiap gunung ya dari masing-masing potongan burung tersebut satu bagian. Jadi kepalanya dikumpul di sini, di gunung ini. Ya, ekornya disimpan di sini badannya disimpan di sana. Ya, rempeloknya tempat lain begitu, dipisah-pisah. Nah, summa da'uhunna kemudian kamu panggil mereka. Maka di saat dipanggil mereka, burung ini terbang. Ada yang ekornya terbang mencari kepalanya. Cari kepalanya, kemudian cari rempeloknya, cari bagian-bagian tubuh dia dicari dalam keadaan disaksikan oleh Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Dilihat burung yang terpisah-pisah itu mencari tubuh-tubuhnya. Nah, kemudian bersambung kembali baru mendatangi Ibrahim. Ya'tina saya. Ada pula yang mengatakan pada waktu itu Ibrahim yang pegang kepalanya. Ya, Wallahu alam. Yahtaju ila sanad. Ketika Nabi Ibrahim memegang kepalanya, maka burung ini tanpa kepala datang ke Ibrahim. Mencari kepalanya. Tak terpasang. Naam. Subhanallah. Subhanallah. Naam. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya. Fahadihi amthilatun hissiyatun waqi'iyatun. Maka ini permisalan yang disaksikan dan terjadi. Tadullu ala imkaniyati ihya'il mauta. Menunjukkan atas memungkinkannya dihidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Waqad sabaqatil isyarah ila ma ja'alahu Allah taala dan telah berlalu isyarah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan min ayati Isa bin Maryam termasuk tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan pada Isa bin Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim dihidupkannya orang-orang mati dan dikeluarkannya mereka dari kubur-kubur mereka biiznillahi ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lamu bisawab shawab tafaddalu hafizakumullah